letaknya dari sini. Hah? Apa? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmitin amma ba'd Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah Kita akan lanjutkan Dengan membaca Matan usulin fit tafsir Yang merupakan uh, Ringkasan atau mukhtasar Untuk risalah usulun fit tafsir Karya Syekh Muhammad ibn Salah al-Uthaymin Rahimallahu ta'ala Yang meringkas adalah Muhammad bin Abdullah bin Jabir al-Qahtani <clears throat> dan telah uh, dan telah kita singgung di pembahasan lupa buta harir biasanya meskipun uh, buku ini adalah judulnya usulun fit tafsir ya, namun ya, sebenarnya dia masuk dalam kategori buku-buku ulumul Quran ya, buku-buku ulumul Quran ada di dalamnya uh, beberapa bahasan usul uh, usul tafsir namun dia tidak murni Usul fi tafsir. Al-Muqaddimah uh, Alhamdulillah nahmatu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman amma ba'd inna minal, minal muhim maka satu hal yang penting di setiap cabang ilmu hendaklah seorang itu mempelajari min usulihi dasar-dasarnya. Yakunu aunan lahu yang ini akan jadi penolong baginya untuk memahami cabang ilmu tersebut wa ala tilkal usul dan ya, ya, mengembangkannya dari dasar-dasar tersebut sehingga ilmunya dibangun di atas asas yang kuat dan tiang-tiang yang kokoh. Dulu ada ungkapan man hurimal usul hurimal wusul. Siapa yang tidak faham dasar-dasar satu ilmu maka dia tidak akan faham ilmu tersebut. Dan min ajalli termasuk fununil ilmi cabang ilmu yang paling mulia bal huwa ajaluha bahkan yang paling mulia dan yang paling mulia adalah ilmu tafsir. Yang tafsir itu maknanya adalah menjelaskan makna perkataan Allah Azza wa Jal. Dan para ulama telah meletakkan baginya usulan pondasi-pondasi sebagaimana mereka meletakkan usul pondasi untuk ilmu hadis dan pondasi untuk ilmu fikih. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an dalam bahasa Arab masdar dari qara'a yang artinya telah membaca atau koro'a yang artinya jamaah mengumpulkan. Sehingga secara bahasa Al-Qur'an bisa artinya kalau dari kata-kata koro'a itu bisa diartikan sesuatu yang dibaca. Atau kalau dari kata-kata koro'a eh, itu kalau koro'a bimakna dala. Kalau koro'a bermakna jamaah maka Al-Qur'an itu disebut Al-Qur'an karena dia dikumpulkan atau Ye, karena dia mengumpulkan mengumpulkan segala kebaikan dari kitab-kitab suci terdahulu. Sedangkan Al-Quran dalam syariat artinya eh, pengertiannya adalah firman Allah yang diturunkan pada Rasulnya penutup para nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari suratul Fatihah ditutup dengan suratul Nas. Allah Ta'ala berfirman, Inna Nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Artinya kami turunkan padamu Al-Qur'an betul-betul kami turunkan. Dan Allah telah dan Allah telah jaga Al-Qur'an yang mulia ini dari perubahan, penambahan, pengurangan dan penggantian. Di mana Allah sendiri Azza wa Jal yang menjamin untuk menjaganya. Inna nahnu nazalna dzikra, kami turunkan adzikr dan kamilah yang menjaganya. Allah lapeli Al-Quran dengan sejumlah sifat yang banyak yang menunjukkan agungnya Al-Quran, berkahnya, pengaruhnya, luasnya cakupannya. Dan biasanya Al-Quran itu hakim atas kitab-kitab suci sebelumnya. Yang sesuai dengan Al-Quran berarti masih otentik, yang tidak sesuai dengan Al-Quran berarti tidak otentik. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami telah berikan kepadamu sab'an minal matani tujuh yang berulang-ulang yaitu Al-Fatihah wal Quran al-Azim dan Quran al-Azim sifatnya Allah sebut Al-Quran azim di ayat yang lain Al-Quran Allah sifati Al-Majid yang mulia Allah Ta'ala berfirman kitabun anzalnau ilaika mubarakun Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan padamu mubarakun penuh keberkahan dikasih label penuh keberkahan supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya dan liyatadzakar ulul albab dan supaya orang-orang yang berakal itu yatadzakar mengambil pelajaran alias beramal supaya ulul albab mengamalkannya Allah Ta'ala berfirman Al-Quran ini Yahdi memberikan petunjuk lillatihi akwam Jalan yang lebih lurus Maka menurut akal baik itu begini-begini Sedangkan Al-Quran mengatakan baik itu demikian. Dua-duanya sama, sama-sama bagus dan yang lebih bagus adalah arahan Al-Quran. Lau angzalna hadal Quran, seandainya Al-Quran itu kami turunkan pada gunung, saya engkau akan lihat gunung tersebut akan khasyian, hina, mutasaddian, hancur karena rasa takut kepada Allah Itulah permisalan yang kami sampaikan, kami buat kepada manusia supaya mereka memikirkannya. Kemudian firman Allah Ta'ala yang artinya kami turunkan padamu Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu. Petunjuk dan rahmah serta kabar gembira bagi kaum muslimin. Maka Al-Quran menjelaskan segala sesuatu dan penjelasan Al-Quran itu ada dua macam penjelasan yang rinci semacam sejumlah ayat tentang tata cara haji, ya, kemudian tata cara puasa. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran berikan penjelasan dengan global, dengan memberikan kaedah. Di antara kaedah penting dari Al-Quran adalah kaedah taat Rasul. Maitu Rasulah fakat atau Allah. Siapa yang taat Rasul, taat hadis, dialah orang yang taat kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan kami telah turunkan padamu kitab bilhak dengan benar. Dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya wa muhaiminan alaihi dan hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Maka putuskanlah di antara mereka dengan aturan yang telah Allah turunkan. Al-Quranul Karim adalah sumber hukum Islam yang dengannya diutuslah Muhammad SAW kepada semua manusia Tabarakalladzi al furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha ya, suci Allah zat yang menurunkan Al-Furqan pada hambanya supaya dia menjadi nadhir untuk alamin. Yang dimaksud dengan alamin di sini adalah manusia dan jin. Maka alamin dalam Al-Quran punya beberapa makna. Di antara maknanya bisa saja alamin semesta alam, semua alam. Semacam alhamdulillahi rabbil alamin. Entah kadang alamin artinya manusia dan jin. Dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah juga masdarut tasyrik sumber hukum juga sebagaimana dijelaskan oleh Al Quran yaitu firman Allah Taala apa yang diberikan oleh Rasul ambillah apa yang dilarang berhentilah. Kul katakanlah jika kalian betul-betul cinta kepada Allah ikutilah aku niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian wallahu ghafur rahim dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang turunnya Al-Quran Al-Quran turun di pertama kali turunnya pada sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Dalilnya firman Allah di surat Al-Qadar. Demikian juga firman Allah di surat Ad-Dukhan. Sehingga kami menurunkan Al-Quran di Lailatul Mubarakah malam penuh berkah yaitu Lailatul Qadar. Sungguh kami memberi peringatan fiha di malam Al-Qadar dirincilah segala sesuatu, segala perkara penuh dengan kebijaksanaan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia wa minal huda dan bukti untuk petunjuk itu sendiri. Wal Furqan dan Al-Quran adalah Al-Furqan pembeda. Maka Al-Quran itu bayinatim minal huda. Dia huda sekaligus bayinatim minal huda. Petunjuk dan dalil benarnya petunjuk. Ya, umumnya ya, dalam dunia uh, pembuktian maka pembukti itu beda dengan yang dibuktikan. Ini, bukti kalau ini manfaat, ah, perkara yang lain. Ini, ini, ini, ini, ini. Bukti kalau dia pencuri, saksi. Dan saksinya itu bukan si pencuri. Bukti kalau dia pencuri, seorang saksi. Maka yang pembukti beda dengan yang dibuktikan. Itu umumnya demikian, kecuali Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk untuk manusia. Apa bukti Al-Quran petunjuk untuk manusia? Telaah sendiri Al-Quran. Anda akan jumpai di sana ada bukti kalau Al-Quran itu petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu Al-Quran, tidak perlu ya, bukti yang lainnya. Bukti-bukti eksternal enggak. Dirinya sendiri telah membuktikan kalau dia adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk untuk linas untuk semua manusia. Itu yang dimaksud hudal linas wa bayyinatin minal huda. Dia adalah petunjuk dari Allah untuk semua manusia dan Al-Quran itu sendiri adalah bukti kalau Al-Quran adalah petunjuk. Dan adalah Umar radhiyallahu taala dan Umar uh, eh, wakana Umar uh, eh, wakana umur Nabi ma. Wakana umur Nabi umur Nabi sallallahu alaihi wasallam di pada awal Al-Qur'an turun pada beliau adalah 40 tahun menurut pendapat yang terkenal di antara para ulama. Dan malaikat yang turun bawa Al-Quran dari sisi Allah Ta'ala kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Jibril salah satu malaikat yang dekat dengan Allah dan malaikat yang mulia. Dalilnya firman Allah Ta'ala tentang Al-Quran, Wa inna dasmi Al-Quran itu turun dari Rob semesta alam, turun dibawa oleh Aruhul Amin yaitu Jibril pada hatimu supaya engkau menjadi minal mungdirin Rasul pemberi peringatan dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Yang dimaksud dengan ala kalbika itu bukan berarti fisiknya Jibril masuk ke hati namun Jibril sebagaimana di Gua Hira berdiri di hadapan sang Nabi kemudian membacakan Al-Quran. Nah, Al-Quran yang disampaikan dan dibacakan oleh Jibril itu langsung merasuk ke hati Nabi sehingga beliau hafal dan faham. Maka digunakanlah ala qalbika. Yang pertama kali turun dari Al-Quran. Yang pertama kali turun dari Al-Quran alal, alal itlaq secara mutlak tanpa ada Eh, bukan karena uh, nisbi itlak di sini kebalikan dari nisbi ada yang pertama kali turun dikaitkan dengan hal-hal tertentu ya, yang pertama kali turun di bab hukum misalnya yang pertama kali turun berkenaan dengan ya, setelah di Madinah misalnya itu awaluma nazal namun dikaitkan dengan hal-hal tertentu Nah, itlak di sini artinya tidak dikaitkan dengan hal-hal tertentu. Adalah lima ayat pertama dari surat Al-Alaq yaitu firman Allah Ta'ala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Kemudian berhentilah wahyu muddatan selama beberapa waktu lamanya. Kemudian turunlah lima ayat pertama dari surat Al-Muddathir yaitu firman Allah Ta'ala ya ayal muddathir kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir wa rujza fahjur wasamata ayatun dan ada samata di sana ini terjemah aslinya samata di sana terjemah bebasnya ada samata ayatun dan ada beberapa ayat yang disebut awalu manazala namun yang dimaksudkan adalah awalu manazala yang pertama kali turun tibarin syai'in muayyan dari sudut pandang tertentu. Sehingga ini namanya awaliyah muqayyadah. Pertama namun dari sisi-sisi tertentu. Kemudian turunnya Al-Quran itu terbagi menjadi dua macam tanpa sebab ibtidai namanya dan sababi punya sebab historis. Al-Quran itu turun terbagi menjadi dua macam ibtidai bahwa yaitu ayat-ayat ya, yang lam yataqaddam nuzulahu sababun tidaklah turunnya ayat tersebut didahului oleh sebab tertentu tadi yang mengharuskannya dan inilah adalah mayoritas ayat-ayat Al-Quran di antaranya kata beliau firman Allah Ta'ala wa minhum man ahadallahu di antara mereka ada yang berjanji pada Allah jika Allah memberikan kepada kami min fadli di antara karunia-Nya, sungguh kami akan bersedekah dan kami termasuk orang-orang yang saleh. Macamnya kedua sababiyun punya sebab turun. Punya latar belakang historis turunnya. Yaitu ma taqaddama nuzulahu sababun. Ada satu sebab yang mendahului turunnya. Dan sebab itu tadihi mengharuskan turun. Turunnya ayat. Dan sebab turunnya ayat ada tiga macam. Yang pertama, pertanyaan yang dijawab oleh Allah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, kul hiya mawaqitu linasi hajj. Itu adalah tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Yang kedua, au hadis atau ada satu peristiwa yang terjadi perlu penjelasan dan peringatan. Ini Contohnya firman Allah Ta'ala dan jika kau tanyakan pada mereka, mereka akan mengatakan inna makuna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma bincang-bincang dan main-main. Dua ayat ini turun tentang seorang munafik yang berkata saat perang tabuk di satu majelis kami tidaklah melihat semisal pembaca Al-Quran kita ini. Mereka itu rakus makannya, bohong lisannya, pengecut kalau bertemu musuh yang yakni yang dia maksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni itu fi'il mudhari sehingga setelahnya maf'ul bihinya wa ashabahu dan para sahabat Nabi lantas kalimat ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turunlah ayat datanglah orang itu beralasan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fayujibun Nabi menjawab dengan membacakan ayat abilai wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un Apakah dengan Allah, ayat dan Rasulnya kalian jadikan sebagai bahan ejek-ejekan? Yang ketiga, perbuatan yang terjadi perlu makrifati mengetahui hukumnya. Sungguh Allah mendengar ucapan wanita yang mendebatmu tentang suaminya dan dia mengadu pada Allah. Allah mendengar dialog kamu berdua. Innallaha sami'um basir. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat. Manfaat mengetahui asbabin nuzul. Manfaat mengetahui asbab nuzul penting sekali karena dia tuati ila menyebabkan banyak manfaat di antaranya. Menjelaskan bahasanya Al-Quran turun, datang, turun dari Allah Ta'ala. Hal itu karena Nabi SAW ditanya tentang sesuatu maka beliau ya tawakof Beliau termangut, beliau tidak memberikan jawaban, akhirnya terkadang sampai turun wahyu pada beliau. Atau yakhfa al-amru al-waqi' Nabi tidaklah tidaklah diketahui satu perkara yang terjadi itulah ayat menjelaskannya. Yang kedua penjelasan tentang perhatian Allah Ta'ala dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Fidifa anhu dalam memberi pembelaan Yang ketiga menjelaskan perhatian Allah kepada para hamba-hambanya Dengan menghilangkan kesusahan dan menghilangkan kegalauan mereka Yang keempat memahami ayat dalam model penafsiran yang benar. Redaksi yang bersifat umum dan sebab yang bersifat khusus. Jika ayat turun karena sebab yang bersifat khusus. Sedangkan redaksinya bersifat umum, maka hukumnya mencakup ya, syamilan lisababiha. Mencakup pertama sebabnya, yang kedua likul lima yatanawaluhu lafduha semua yang tercakup oleh redaksinya. Maka ingat ya, surah sababun nuzul itu harus masuk dalam ayat. Surah sababun nuzul ya, kasus yang jadi sababun nuzul itu harus masuk ke dalam ayat. Maka di sini dikatakan maka hukum ayat mencakup pertama lisababiha sebabnya. Tidak mungkin ayat turun karena satu sebab non ternyata sebab itu tidak tercakup oleh redaksi ayat tidak mungkin harus masuk bahkan dia yang pertama kali masuk Nih. Ibn Taimiyah mengatakan surat sababin nuzul qat'iyatid dukhul kasus yang menjadi sababun nuzul itu pasti masuk dalam teks ayat. Tidak boleh tidak. Kemudian yang kedua, mayatan awalhu lafduha, semua kasus yang tercakup oleh teks ayat. Karena Al-Quran itu turun sebagai hukum yang bersifat umum untuk semua umat. Oleh karena itu, al-ibratibu umumi lafdihi la bi khususi sababihi. Kesimpulan itu berdasarkan teks yang bersifat umum, bukan sebab yang bersifat spesifik atau khusus. Makki dan Madani. Al-Quran terbagi dua Makki dan Madani. Makki adalah ayat atau surat yang turun pada Nabi saw sebelum hijrah beliau ke Madinah. Madani adalah ayat atau surat yang turun pada Nabi saw setelah hijrah beliau ke Madinah. Wa ala berdasarkan definisi ini maka ayat Al-Maidah ayat yang ketiga al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina adalah bagian dari madani. Meskipun dia turunnya pada Nabi saw saat hajatul wada. Dan ayat yang maki yatamayas itu punya dia, punya kekhasan dari madani dari dua sisi, sisi gaya bahasa dan sisi tema yang dibahas. Dari sisi uslub gaya bahasa, maka yang dominan dalam ayat-ayat makiyah adalah kuatul uslub, tegas. Masyiddatul khitab, kata-katanya keras. Karena mayoritas yang diajak bicara adalah orang-orang yang berpaling dan sombong. Dan tidak cocok untuk orang yang sombong kecuali bahasa seperti itu. Sedangkan Madani Ghalib yang dominan dalam gaya bahasanya adalah lembut, wasuhulatul khitab, dan mudahnya kata-kata. Karena mayoritas yang diajak bicara adalah mukbilun orang yang perhatian, mungkodun orang yang patuh. Yang dominan di ayat-ayat makiyah itu ayatnya pendek-pendek. Ditambah hujahnya, argumentasinya kuat. Karena mayoritas orang yang diajak bicara adalah mu'anidun orang yang keras kepala, al-musyakuna orang yang menentang. Maka mereka diajak bicara dengan gaya yang menjadi tuntutan keadaan mereka. Adapun madani, maka yang dominan pada ayat madaniyah adalah ayatnya panjang-panjang plus menyebutkan hukum. Mursalatan lepas begitu saja tanpa menyebutkan argumen. Karena keadaannya menuntut demikian dari sisi topik. Yang dominan pada ayat-ayat makiyah adalah menjelaskan tauhid yaitu pengisakan Allah dan akidah yang lurus terutama berkenaan dengan rububiyah dan mengimani hari berbangkit. Perhatikan li'anna ghalibal mukhatabin karena mayoritas orang yang diajak bicara yaitu mayoritas penduduk Mekah itu mengingkari uluhiyah dan mengingkari ya, aliman bil ba'as. Maka mayoritas orang Arab Mayoritas orang Arab atau Arab Mekah itu mengingkari adanya hari berbangkit. Padahal mengimani hari berbangkit itu konsekuensi dari rububiyah. Gampang bagi Allah. Oleh karena itu, rububiyah yang dianut oleh orang musik Arab bukanlah rububiyah yang sempurna. Karena jika mereka punya rububiyah yang sempurna, mereka tidak akan mengingkari hari berbangkit yang itu mudah tak bagi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat-ayat madaniyah maka yang dominan adalah merinci ibadah dan hukum muamalah. Karena orang yang diajak bicara telah terpatri dalam jiwanya tauhid dan akidah yang lurus, maka mereka memerlukan rincian ibadah dan muamalah. Kemudian yang kedua adalah ifadah panjang lebar membahas jihad, hukum-hukum jihad, munafik dan keadaannya. Fil qismil madani untuk ayat-ayat madaniyah karena keadaan menuntut demikian. Di mana di e, setelah Nabi hijrah ke Madinah disyaratkanlah jihad, muncullah kemunafikan, lain halnya dengan ayat-ayat Makkiyah. Manfaat mengetahui Makki dan Madani. Mengetahui Makki dan Madani adalah bagian dari ulumil Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran yang penting. Hal itu karena di dalamnya terdapat banyak faedah di antaranya. Nampak keindahan Al-Quran di puncak levelnya. Di mana e, uh, bukula kaumin, Al-Quran mengajak bicara masing-masing komunitas sesuai dengan tuntutan keadaannya. Kadang tegas dan keras, kadang lembut dan lunak yang kedua, nampak hikmah atas penetapan hukum dalam asma ghayatihi, puncaknya yang paling tinggi. Di mana hukum itu ya tadarat bertahap sedikit demi sedikit bihasabil al-aham ya, sesuai dengan yang ya, lebih penting alam maktadihi sebagaimana tuntutan keadaan orang yang diajak bicara dan kesiapan mereka untuk menerima dan melaksanakannya. Yang ketiga mendidik para dai dan mengarahkan mereka untuk mengikuti apa yang ditempuh oleh Al-Qur'an dalam gaya dan topik. Dari sisi orang menimbang orang yang diajak bicara, maka dimulai denganlah yang paling penting kemudian kurang penting, digunakanlah keras pada tempatnya, dan lunak pada tempatnya. Ya, kemudian eh, fungsi yang keempat membedakan mana kaya nasikh dan mansuh. Seandainya warodat terdapat dua ayat yang satu maki yang satu madani, kemudian terwujud padanya syarat nasikh, maka yang madaniyah menghapus yang makiyah karena tentu yang madaniyah itu yang lebih belakangan. Hikmat Al-Quran mufarakon ya, secara bertahap dari pembagian Al-Quran menjadi Makkah dan Madani jelaslah bahasanya Al-Quran turun pada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mufarokon tidak sekaligus. Dan turunnya Al-Quran dalam bentuk semacam ini tidak sekaligus memiliki banyak hikmah diantaranya meneguhkan hati sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengat firman Allah Ta'ala orang-orang kafir mengatakan seharusnya Al-Quran diturunkan padanya sekaligus Kadalika demikianlah kami turunkan secara bertahap untuk mengokohkan hatimu dan supaya kami bisa membacakan kepadamu dengan pelan. Tidaklah mereka mendatangkan bima salin satu subuhat kecuali kami datangkan kebenaran dan ya, dalil yang lebih bagus tafsirannya. Yang kedua mempermudah banyak orang untuk menghafalnya, memahami dan mengamalkannya di mana dibacakan sedikit demi sedikit. Karena firman Allah Ta'ala dan Al-Quran kami faknahu, kami bagikan, kami Al-Quran supaya engkau membacakannya di hadapan manusia ala muqtin, tidak tergesa-gesa dan kami betul-betul menurunkan Al-Quran. Kemudian membangkitkan semangat untuk menerima apa yang Al-Quran yang turun dan melaksanakannya karena manusia yang tadiru menunggu bilah bin wasyaukin ya, dengan rindu dan rindu turunnya ayat terutama jika sangat dibutuhkan sebagaimana ayat ifki dan ayat li'an kemudian bertahap dalam menetapkan hukum sehingga sampai pada derajat sempurna sebagaimana dalam ayat-ayat masalah keharuman khamar kemudian urutan Al-Quran yang dimaksud dengan urutan Al-Quran dalam baca Al-Quran talian urut sebagiannya belum se eh, bak ton sebagiannya didahulukan daripada yang lain sebagaimana yang tertulis di mushaf dan yang dihafal dalam dada nah tartib atau urutan Al-Quran ada tiga macam yaitu tartib kalimat di mana setiap kata ada di tempatnya dalam satu ayat Tartibul Al-Quran ini dasarnya nas dan ijma. Kami tidak mengetahui adanya ulama yang menyelisihi dalam wajibnya membaca dengan tartibul kalimat dan haram menyelisihinya. Maka harus alhamdulillah kemudian rabbil alamin. Tidak boleh ya, li rabbil alamin alhamdulillah meskipun maknanya sama. Kemudian tertibul ayat di mana masing-masing ayat di tempatnya dalam satu surat. Ini valid berdasarkan nas dan ijma dan membaca dengan menggunakan tertibul ayat ini wajib menurut pendapat yang paling kuat dan haram diselisihi. Kemudian urutan surat di mana masing-masing surat di tempatnya dalam satu mushaf. Ini ada berdasarkan istihad yaitu istihad para sahabat fala yakunu wajiban maka tidak wajib. Sejarah penulisan Al-Quran dan pengumpulannya Penulisan Al-Quran dan pengumpulannya melalui tiga tahap Tahap yang pertama di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka yang jadi ya, Al-Iktimat yang menjadi uh, andalan di tahap ini adalah hafalan Lebih banyak daripada mengandalkan tulisan. Kenapa? Pertama likuati zakir karena kuatnya hafalan. Yang kedua, cepatnya menghafal, sedikitnya yang ketiga sedikitnya orang yang bisa menulis dan sedikitnya sarana-sarana untuk menulis. Oleh <coughs> Oleh karena itu Al-Quran tidak dikumpulkan di satu mushaf Namun siapa yang benar satu ayat dia menghafalnya atau mencatatnya fi matayasarolahu di media-media yang memungkinkan. Boleh jadi pelepah pohon kurma rekail julud, ya, kulit, atau likhafil hijarah, atau batu yang lembut. Demikian juga patahan al-aktab, pundak, ya, tulang pundak unta. Wakan al-qura dan adalah para qura penghafal Al-Quran jumlahnya banyak. Yang kedua, masa Abu Bakar radhiallahu anhu di tahun kedua, tahun 12 Hijriah. Sebabnya terbunuh dalam peperangan Yamamah, perang untuk menumpas Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab, sejumlah besar para penghafal Al-Quran. Di antaranya adalah Salim Maula Abi Hudayfa salah satu sahabat yang Nabi perintahkan untuk ngambil bacaan Al-Quran darinya. Dari sekian banyak sahabat, yang Nabi rekomendasikan untuk mengajar bacaan Al-Quran cuma empat. Cuma empat dalam hadis Said Al-Bukhari. Dua dari muhajirin, dua dari ansar. Ya, dua dari muhajirin, Abdullah bin Mas'ud dan ya, Hudai, uh, eh, Salim Maula Abi Hudzaifah. Nah Salim Maula Abi Hudzaifah meninggal di peperangannya Mama. Kemudian yang kedua Ubay bin Ka'ab dari kalangan Ansar Ubay bin Ka'ab dan Mu'ad bin Jabal. Maka asyara, asyara di sini ngasih saran. Asyara dalam bahasa Arab bisa artinya isarat, bisa artinya uh, ngasih saran, bisa artinya uh, menyinggung secara sekilas. Membahas secara sekilas atau menyinggung. Telah saya isaratkan di depan, maksudnya telah saya singgung di depan saya isyaratkan di depan dan akan saya bahas tuntas sekarang. Artinya cuma disinggung di depan, sekarang mau dibahas tuntas. Nah, asal di sini saran. Maka Umar bin Khattab ngasih saran sama Abu Bakar radhiallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran li yadi'a supaya tidak ada yang hilang. Maka Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit radhiallahu anhu untuk menelusi Al-Quran dan mengumpulkannya maktuban dalam keadaan tertulis. Ya, tahap yang ketiga di masa Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiallahu anhu di tahun kelima ke 25 Sebabnya adalah perselisihan manusia dalam cara baca sesuai dengan perbedaan mushab yang ada di tangan para sahabat. Fakifat maka dikhawatirkanlah al fitnah terjadi ya, keributan. Maka Uthman radhiallahu anhu memerintahkan agar mushab-mushab tersebut disatukan dalam satu mushab yang sama supaya masyarakat tidak berselisih. Akhirnya mereka berselisih tentang Al-Quran dan berpecah belah. Perbedaan antara pengumpulan Al-Quran di masa Utsman dan di masa Abu Bakar radhiallahu anhu dalam melihat tujuan. Tujuan pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar adalah mengikat Al-Quran seluruhnya terkumpul dalam satu mushaf sehingga yadi'a min husyai'un tidak ada satupun ayat yang hilang. Duna tanpa ada memaksa manusia untuk bersatu dalam satu model mushaf. Hal itu karena belumlah nampak dampak perselisihan kiroah yang mendorong untuk mengharuskan mereka menyatu dalam satu model mushaf. Sedangkan tujuan dari pengumpulan Al-Quran di masa Uthman radhiallahu anhu adalah mencatat Al-Quran seluruhnya terkumpul dalam satu mushaf, kemudian manusia dipaksa atau diharuskan untuk bersatu dengannya karena telah nampaknya pengaruh yang mengkhawatirkan gara-gara perbedaan kiroat. Kemudian bab selanjutnya, nah ini yang berkaitan dengan usulun usul tafsir. Maka ada eh, ini ada eh, mungkin sampai ikhtilaf fi tafsiril eh, sampai itu. Tiga bahasan. At-tafsir. Tafsir dalam bahasa Arab dari kata-kata fasri artinya menjingkap anil mughatta sesuatu yang tertutup. Secara istilah menjelaskan makna kandungan Al-Quran. Mempelajari tafsir hukumnya wajib karena firman Allah Ta'ala, kitab yang kami turunkan padamu penuh berkah, supaya mereka merenungkannya, waliyatad zakar dan supaya dipraktekkan oleh orang-orang yang punya akal. Dan firman Allah Ta'ala, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, Am am di sini maknanya bal. Bal ala kulubin akfaluha. Bahkan ada gembok-gembok yang mengkunci mati hati. Dan salaful ummah mereka mempelajari Al-Quran, teks dan maknanya. Karena dengan itu mereka punya kemampuan untuk mengamalkan Al-Quran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Karena beramal dengan sesuatu yang tidak diketahui apa maknanya itu satu hal yang tidak mungkin dilakukan. Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, bercerita kepada kami para guru-guru kami yang membacakan dan mengajarkan Al-Quran kepada kami. Guru Al-Quran, guru bacaan Al-Quran itu disebut mukri. Kanu unana Al-Qur'ana. Mereka adalah mukri-mukri kami. Semacam Uthman ibn Affan Abdullah bin Mas'ud dan yang lain bahasanya mereka belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 ayat. Mereka tidak akan melewatinya sampai mereka mempelajari isinya berupa ilmu dan amal. Kalau <coughs> beliau-beliau mengatakan kami belajar Al-Quran dan ilmu dan amal sekaligus. Kemudian wajib atas orang-orang yang berilmu untuk menjelaskan manusia tentang tafsir Al-Quran. Caranya bisa pakai tulisan, dengan menulis buku tafsir atau dengan lisan, dengan pengajian dan yang lain. Menimbang firman Allah Ta'ala dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberi Alkitab supaya mereka menjelaskannya kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. Menjelaskan Alkitab pada manusia mencakup dua hal, menjelaskan cara bacanya dan menjelaskan maknanya. Sehingga menafsirkan Al-Quran adalah di antara poin perjanjian yang Allah ambil dari orang-orang yang beriman supaya mereka menjelaskannya. Dan tujuan dari belajar tafsir adalah sampai kepada tujuan yang mulia dan buah yang agung, yaitu percaya dengan berita Al-Quran, mendapatkan manfaat dengannya, menerapkan hukum-hukum Al-Quran dalam model yang Allah inginkan. Supaya Allah disembah di atas ilmu. Kemudian menjadi kewajiban seorang muslim ketika menafsirkan Al-Quran adalah dia merasa dalam dirinya ketika dia menafsirkan Al-Quran Kalau dia menerjemahkan Allah Ta'ala Dan bersaksi atas Allah dengan apa yang Allah inginkan dari firmannya Maka tidaklah dia muaziman eh, mengkhawatirkan ya, Lihat di syahadah persaksian ini takut berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu sehingga dia terjumus dalam apa yang Allah haramkan maka dia akan hina karena hal itu pada hari kiamat nanti katakanlah hanyalah yang diharamkan oleh Rabbku perbuatan yang kecil nampak ataupun tersembunyi dosa dan melampaui batas itu zalim kepada orang lain tanpa hak dan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan kalau ya, Allah turunkan hujah kalau itu adalah sekutu Allah Wa antakulu alallahi dan kalian berkata-kata tentang Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Kemudian referensi ketika untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Yang jadi referensi ketika menafsirkan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah Ta'ala sendiri. Maka Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Karena Allah yang menurunkannya, maka dia yang tahu, lebih tahu tentang apa yang dia inginkan. Yang kedua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Al-Quran dijelaskan dengan hadis karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekedar penyampai dari Allah maka dialah yang lebih tahu tentang manusia manusia yang paling tahu tentang kehendak Allah Ta'ala dari firman-Nya dan perkataan sahabat terutama yang berilmu di antara sahabat dan yang perhatian dengan tafsir karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka di masa mereka dan dikarenakan mereka setelah para nabi adalah manusia yang paling tulus dalam mencari kebenaran, yang paling selamat dari kepentingan, yang paling bersih dari melanggar. Bersih dari pelanggaran, alat tahulu yang itu menghalang antara seseorang dengan taufik, lisoab untuk mendapatkan pendapat yang benar. Kemudian yang keempat perkataan tabiin yang per, yang peduli dengan untuk akhdil Quran belajar tab, eh, akhdil tafsir belajar tafsir dari sahabat radhiallahu anhum. Karena para tabiin adalah manusia terbaik setelah sahabat. Mereka lebih selamat dari kepentingan dibandingkan orang-orang setelahnya. Dan bahasa Arab belumlah mengalami perubahan yang banyak di zamannya. Sehingga jadilah mereka lebih dekat kepada hal yang benar dalam memahami Al-Quran dibandingkan generasi setelah tabi tabiin. Kemudian yang kelima adalah tuntutan kalimat Matakdidi al kalimat minal ma'ani makna makna atau pesan-pesan yang dituntut oleh satu kalimat boleh jadi makna syar'i atau makna bahasa tergantung konteks. Allah Ta'ala berfirman kami turunkan pada Alkitab dengan benar supaya engkau memutuskan di antara manusia dengan pendapat yang Allah nampakkan kepadamu bukan dengan pendapatmu namun pendapat yang Allah nampakkan kepadamu Allah Ta'ala berfirman kami jadikan Al-Quran itu Quran berbahasa Arab supaya kalian memikirkannya dan tidaklah kami utus seorang pun Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya supaya bisa menjelaskan pada kaumnya dan jika terjadi perselisihan antara makna syar'i dan makna lughawi, maka yang diambil makna yang dituntut oleh syariat. Karena Al-Quran turun untuk menjelaskan syariat, bukan untuk menjelaskan bahasa. Ila kecuali jika terdapat ya, dalil-dalil ya, yang menguatkan ya, makna lughawi ini, maka bisa diambil. Kemudian perbedaan yang terdapat dalam tafsir al-ma'thur. 14 44 ya demikian eh, yang kita baca kita lanjutkan di sesi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Uh, eh, jazakallah khairan kepada Ustaz Aris Menandar. Insyaallah sesi berikutnya akan kita mulai pukul 1 ya setelah istirahat siang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.